kewajiban di dalam agama kita sekaligus dalam rangka untuk liyazdadidul iman untuk memperbaiki keimanan kita oleh karena itu Pertama mari kita luruskan niat supaya tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Karena lurusnya niat, bersihnya niat itu memiliki pengaruh terhadap ilmu yang kita pelajari. Pengaruh yang sangat kuat terhadap meresapnya nasihat ke dalam hati kita. Kalau seorang tolak tolabul ilm dalam awal niatnya ketika dia hadir dalam kajian untuk tarbiyatun nafas, untuk memperbaiki diri. Ya, saya hadir dalam kajian ingin memperbaiki diri. Saya hadir untuk bekal ibadah. Maka insya Allah kalau niatnya demikian, ilmu mudah ngeresep ke dalam hati. Dan insya Allah orang seperti ini akan banyak perubahan-perubahan pada sifatnya yang lebih baik. Maka lihat diri kita selama ikut kajian itu. Coba dievaluasi. Selama kita hadir di dalam kajian-kajian itu, kira-kira berapa sifat yang baik yang sudah mampu kita tambahkan dan kebiasaan buruk yang sudah mampu kita tinggalkan. Karena saya yakin, saya yakin yakinnya saya panjenengan sama. Kita berangkat dari ketidaktahuan. Kita berangkat sebagai orang yang awam. Lalu Allah memperkenalkan kita dengan ilmu ini. Allah memperkenalkan kita dengan syariat ini. Sedikit banyak bertambah pengetahuan, bertambah ilmu, bertambah wawasan, mengerti sebagian perintah dan larangan. Nah, di situ kita evaluasi. Kira-kira dengan adanya kajian-kajian seperti ini, itu sudah berapa sifat-sifat buruk yang sudah dulu kita miliki itu mampu kita tinggalkan. Coba evaluasi. Ada nggak greget untuk memperbaiki diri? Greget untuk meningkatkan amal. Evaluasi amal saya sudah kayak apa ini? Sholat-sholat sunnah yang sudah kita kenal, sudahkah kita amalkan secara optimal sunnah-sunnah ini? Qiyamul mulai, sholat witir, kopria subuh, sholat rawatib yang muakat maupun yang tidak muakat apa ini sudah kita jaga dengan optimal ya, ya jangan sampai kita ini ngaji di mana-mana amalnya berkurang bacaan Qurannya bagaimana birul walidainya berbagaimana hubungan suami dengan istri sikap adatnya bagaimana tutur katanya bagaimana Coba dirasakan sudah ada perubahan lebih baik apa enggak. Jangan cuma ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Enggak ada perubahan. Terus apa sebenarnya yang kita cari dalam kajian itu? Kalau enggak ada misi memperbaiki diri. Ya maka saya pesan kepada diri saya sendiri. Dan kepada ikhwas sekalian untuk ayo kita luruskan niat kita ini. Sebelum saya lanjutkan, uh, mohon pak duduknya agak ke depan aja nih. Yeah. Yang rumongso depannya kosong diisi. Yang rumongso depannya kosong untuk diisi. Sebenarnya kayak begini nggak usah diingatkan. Terus gede-gede. Ya, janing nih, janing ya ngerti janing. Ya mohon nanti kalau kajian-kajian berikutnya untuk bisa apa uh, langsung dilaksanakan gitu Pak ya, biar nggak berulang-ulang artinya nggak ngaji pedot mau monggo monggo maju dulu aku umsrek mana nah setiap ngaji jenengan ngesot ngesot tipis loh bokong sampean Mungkin kan? Nyesot mana? Sak meter nyesot mana? Saya tipis loh sampean. Nah, mohon yang depannya kosong maju, Pak. Yang depannya rumah so kosong maju. Nek kata junjung sampean kok. Kok si angel sampean iki. Mangane duwe anak bulat aja disalahno lho. Wong sampean bulat ini tadi wong nih. Ini anaknya nggak kena dinasehati jangan disalahkan. Salah satunya diantara seperti ini sederhana kayak ketoke. Eh. Tapi ternyata dari situ pilar-pilar kebaikan dan keru kerusakan. Iya. Ya Allah, setelah kami punya sekolah itu banyak belajar dari anak-anak yang bermasalah itu, masya Allah. Ternyata kenakalan, dua blok hiperaktif, nyokotan arek, nganteman mana arek, ngeblokan arek, jugaan duit. Itu tuh kok kebiasaan orang tua sih nggak Semua itu Pak. Dari orang tua yang tidak baik. Setelah diagnosa ketemu semua penyakitnya itu. Ujungnya kemana coba? Kemana? sikap orang tua. Awal itu gergeten dolare nang kali pol nih, Pak. Wong dilingno niku kedap kedip tok. Iya kira-kira. Tingkah enggak kena dikandai celuk ini tampak banter termelayunya, Begitu diagnosa kok begini ternyata bapaknya enggak siap jadi bapak. Gak tahu ngereken anak iblas. anaknya anak gak karu-karuan anaknya. Dah gak usah bahas ini. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Mujibatul Jannah pada poin terakhir kemarin. Salah satu amalan yang bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih surga adalah menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, Pagi ini kita akan membahas bahwa sholat itu merupakan afdolul amal. Afdolul amal, seutama-utama amal. Nah pembahasan ini kita akan bagi menjadi dua Supaya kita nanti tidak lagi meremehkan yang namanya sholat tidak lagi memandang sepele masalah sholat. Ya, tidak lagi memandang enteng masalah sholat. Dan betul-betul serius di dalam menjalankannya. Penuh konsentrasi. Ya. Kita akan bahas materi ini menjadi dua. Yang pertama tentang manzilatus sholah fil Islam. Tentang kedudukan sholat di dalam agama Islam. Kayak apa kedudukan sholat di dalam agama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang fadail as-sholah keutamaan-keutamaan dari sholat ini. Baik, poin pertama kita membahas tentang manzilah as-sholah, yaitu tentang kedudukan sholat di dalam agama ini. as salatu sholat itu memiliki kedudukan yang sangat agung memiliki kedudukan yang sangat agung. Memiliki posisi yang sangat utama. Apa saja di antara yang menunjukkan tentang keutamaan, kedudukan, kemuliaan, dan keagungan dari ibadah sholat ini. Pertama, yang menjadikan sholat itu memiliki kedudukan yang sangat amat agung dalam Islam. Yang pertama adalah bahwa sholat ini merupakan awalul ibadah. Awalul ibadah. Ibadah yang pertama kali ya, ibadah pertama kali yajibu fil Islam yang diwajibkan dalam Islam ba'da qaul ini setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Salat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan dalam Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan amal-amal yang lain, di sholat. Ya. Ini yang pertama. Sebagaimana kita lihat di dalam hadis tentang rukun rukun sholat. Yang kedua, yang menunjukkan bahwa sholat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung adalah bahwa sholat itu merupakan kewajiban ibadah yang diterima secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Ya. sholat merupakan kewajiban ibadah yang diterima secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Taala tanpa perantara malaikat Jibril. Itu bisa dilihat di dalam hadis Ibnu Majah. Hadis tentang Isra wal Mi'raj. Di mana pada saat peristiwa itu Allah syariatkan di sana. Kewajiban lima waktu sebelumnya memang sudah ada sholat. Tapi yang lima waktu ini khusus dipanggil oleh Allah Ta'ala. Diisrakan oleh Allah Ta'ala. Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima syariat lima waktu ini. Tanpa perantara berbeda dengan puasa, berbeda dengan jihad, berbeda dengan semua syariat-syariat. Itu semuanya melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak Betapa pentingnya sholat. Ini makanya nggak boleh kita abaikan. nggak boleh kita remehkan. Ini yang kedua, kedudukan sholat. Yang ketiga, coba dihibur dulu masnya, kasihan. Tidak apa-apa, dihibur aja dulu. Jalan-jalan sebentar, tidak apa-apa. Ya. Kasihan nanti kalau kesesekan. Tidak iya. muter-muter sebentar di, di anu ada iguana ini. Ini mene anak kancil bisa enak mas. Jadi kayak pentin gitu. Ya. ya menarik untuk hiburan anak-anak ya. Bapak-bapak gak usah. Sampai ngaji. pokoknya yang ketiga apa? Kedudukan sholat yang sangat tinggi bahwa sholat itu merupakan umudul Islam. As-salah umudul Islam. Sholat itu tiangnya agama. Bagaimana seorang muslim meremehkan sholat? Bukan cuma meremehkan, bahkan sebagian besar ada kaum muslimin yang nggak sholat. Lah yang unik, yang nggak sholat ini kekeh mengatakan golongan terbaik. Innalillahi wa inna Belas nggak sholat pak. Untuk oh, orang ini niku buteng-buteng kok. Yang menunjukkan bahwa wajah itu tidak pernah tersentuh oleh air wudhu. Bahkan mungkin cara wudhu pun tidak ngerti kemungkinan. Karena hampir tidak pernah talim, hampir tidak pernah mendengarkan kajian, Bahkan sebagian ada yang minum homer Tapi kekeh mengatakan kami golongan terbaik. Masya Allah. Nih. Dalam sebuah hadis yang dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul Islam al Rasul Amr al Islam." Pokok dari semua urusan itu adalah Islam. Pokok dari semua urusan itu adalah Islam. Wa umuduhu as Dan tiangnya Islam itu adalah sholat. Jadi cagai agama itu sholat. Berarti sholat memiliki peran yang sangat penting terhadap tegaknya agama ini. Makanya teman-teman sebagian dari teman-teman pergerakan Al-Harakiyun ketika menyuarakan kita tegakkan syariat dan ternyata anak dan istrinya kadang-kadang ada yang nggak sholat. Tapi disuarakan kita tegakkan syariat, kita tegakkan apa ini Hukum-hukum ini sholat nggak dijalankan. Ya. Bahkan ada sekolahan Islam yang notabene ini pegangannya Quran hadis. Saya dapat undangan di sekolah tersebut untuk mengisi kajian pembinaan asatidnya. Ayo, sopo melo ayo. Anak cine yo. Ada ya? Ketika saya diundang, undangannya saya kaget. Ini pembinaan siapa? Ini pembinaan asatid, gitu, Ustaz. Di sekolah tersebut. Sekolahan yang notabene Quran hadis. Begitu saya lihat jadwal, di undangan tersebut kajian mulainya jam 11. Loh, Tat, ini mulainya jam 11. Iya Ustaz. Enggak nanggung ini. Enggak. Loh, kan sebentar lagi tor. Enggak salah jamaah. Enggak. Nanti salat dornya jam 1 kita tuh. Hah? Kenapa? Kita udah biasa. Ojo dibiasa nih. Makanya nggak heran kalau kemudian anak-anak lulusan SMA SMA sekolah tersebut ketika di rumah molor sholatnya. Bahkan tidak sholat lagi karena sudah terbiasa molor akibatnya sholat penggak. Ya, maka orang yang biasa meremehkan amal satu saat amal itu akan ditinggalkan. Coba lihat. Kita yang terbiasa meremehkan sholat qobliyah, maka lama-lama qobliyah nggak pernah kita lakukan. Dan itu keburukan. Kalau tiap hari sholat sunnah berarti yang gak kita laksanakan tiap hari itu kemaksiatan. Bukan hal yang biasa, itu maksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bagian penyempurnaan sholat wajib. Manfaat daripada sholat qobliyah ba'diyah itu untuk menyempurnakan sholat wajib. Di mana sholat wajib kita kemungkinan ada kekurangan-kekurangan. Ya, ada kekurangan-kekurangan. Bun. Maka Nabi mengatakan wa umuduhu as-shalah. Salat itu merupakan tiangnya agama wa dirwatu sanamihi al-jihad dan puncak agama itu adalah al-jihad. Nah, ini poin yang ketiga tentang pentingnya sholat. Adapun hadis yang lain ya As-salatu imaduddin wa man taraka faqad aqamatin faqad wa man hadama faqad hadamatin hadis ini dhaif yang dinyatakan oleh para ulama hadisnya dhaif hadis yang berkaitan dengan maknanya benar ya. tiang agama itu adalah sholat Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqamaha faqad din. Barang siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang merobohkan solat meninggalkan solat maka dia merobohkan agama. Maknanya benar, namun hadis ini do'if dinyatakan oleh para ulama. Jadi kalau kita pakai dalil tentang Salat merupakan tiangnya agama, hendaknya kita memakai hadisnya Imam Tirmidzi yang mengatakan Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salat. Ini hadis yang sahih. Sama dengan at-tuhuru satrul iman atau dengan riwayat yang lain an-nadhafatu minal iman. Yang lebih ngetren yang mana? Yang mana? An-nadhafa. An-nadhafa hadisnya dhaif. Ya. ya. Jadi kalau kita pakai dalil tentang kesucian dan kebersihan, pakai kalimat at-tuhur. Karena at-tuhur maknanya lebih luas. Baik, ini poin ketiga tentang kedudukan sholat yang begitu tinggi. Sholat merupakan tiangnya agama. Kemudian yang keempat, tentang manzilah as-sholat, kedudukan sholat dalam Islam bahwa Sholat ini merupakan salah satu kunci. Salah satu kunci. Baik atau tidaknya amal. Baik atau tidaknya amal. Nah kita dulu masih bingung masa sholat itu penentu itu dari mana ngelihatnya ya? Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya, dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah Perkara yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Di ibadah-ibadah ini yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah sholat. Fa'in sholahat sholahalahu sa'iru amalihi. Perhatikan kuncinya di sini Pak. Apabila sholatnya baik maka seluruh amalnya akan baik. Ini kalau sekilas nggak nyambung. Apa hubungannya antara sholat dengan amal-amal yang yang lain? Nanti kita lihat nasihatnya Umar bin Khattab. Baik. Jadi Nabi mengatakan apabila sholatnya baik maka seluruh amalnya pun akan ikut baik. Wa infasadat dan apabila rusak sholatnya fasada sairu amalihi maka seluruh amal-amalnya pun itu bisa rusak disebabkan sholatnya rusak. Kita melihat hadis diriatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan sahih oleh para ulama wa hasanahu Asy-Syaikh Albani rahimahullah taala. Yang disahihan wa sahahahu al Albani rahimahullahu taala. Mari kita lihat apa yang mendasari hadis ini sehingga sholat menjadi penentu amal yang lain? Apa korelasinya, Mbak? Dalam riwayat Imam Ahmad yang dinasihatkan kepada putranya yaitu Abdullah bin Am bin Ahmad. Ya bunaya wahai anakku kata Imam Ahmad. Ya. Arsala Umar Ibnul Khattab risalatan suatu hari Umar bin Khattab mengirim surat ya kepada para wali negeri kalau bahasa kita di sini ini para gubernur-gubernur itu dikirimi Umar oleh Umar surat. Warning, nasihat yang sangat penting itu disebarkan di seluruh kepada pemimpin-pemimpin daerah. Nah, isi surat Umar bin Khattab ini yang akan mengungkapkan keutamaan hadis tadi. Sholat itu kunci dari amal-amal yang lain. Sholat itu merupakan standar dari kewajiban yang lain. Apa kata Umar? Ayyuhal wulah. Wahai para gubernur. Inna min ahammi umurikum indi as-salah kata Umar. Sesungguhnya perkara yang perkara kalian yang paling aku anggap penting itu adalah masalah sholat. Masya Allah. Ada nggak pemimpin negeri ngirim surat ke gubernur seperti ini? Nggak jarang, nggak ada kasih nasihat. Ya. Sesungguhnya urusan kalian yang paling aku anggap penting adalah masalah sholat. Faman hafidoha, kata Umar bin Khattab, barang siapa yang menjaga sholat. Ya, yarhamukallah. Barang siapa yang menjaga sholat, hafidoh dinaha Hafizah dinahu dia akan menjaga agamanya. Barang siapa yang menjaga sholat, maka dia akan menjaga agamanya. Waman doya'aha dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, sudah bisa dipastikan. Apa? Fahuwa lima siwaha adya'u fahuwa lima siwaha adya'u. Kalau sholat itu diremehkan, selain sholat lebih diremehkan. Ini kuncinya. Coba lihat nanti seperti yang mungkin kita lihat diri kita. Ya. Makanya bagaimana orang akan menegakkan syariat, ingin menegakkan apa namanya sementara sholat diabaikan. Ini barang siapa yang menjaga sholat, dia jaga agamanya. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia akan selain daripada sholat, akan lebih diremehkan lagi. Ini otomatis rasanya. Nah yang paling penting aja diremehkan apalagi yang tidak penting. Itu ke bawah, Pak. Makanya jangan pernah remehkan masalah masalah sholat. Jangan pernah remehkan masalah sholat. Dan ini kedudukan yang keempat bahwa sholat merupakan apa tadi? Kun, salah satu kunci dari baik atau tidaknya amal-amal kita. Kemudian yang ke lima kedudukan sholat bahwa sholat merupakan wasiat salah satu wasiat terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat merupakan salah satu di antara wasiat akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali radhiyallahu an beliau berkata kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhir ucapan Nabi atau ucapan Nabi yang terakhir kepada kita pesan-pesannya adalah as-salah as-salah ittaqullaha fima malakat aimanukum Sholat, sholat, dan takutlah kalian terhadap budak-budak kalian. Artinya jangan sampai terfitnah gara-gara budak. Jangan sampai kamu yang terjerumus ke dalam dosa gara-gara budak. Takutlah kamu kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Nah ini kedudukan saat Berarti kalau sholat itu wasiat terakhir Nabi menjelang kematian, berarti ini wasiat yang paling utama yang tidak boleh diremehkan. Maka perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, ya istri-istrinya disimak. Istri apa istri-istrinya? Istri saja. Diperhatikan, saling mengingatkan. Kalau di kantor, telepon istrinya di rumah. Ya. Sudah setengah empat sore, sudah sholat asar belum? Ibu-ibu pernah ditelepon suaminya masalah ini? Ibu? Ibu nggak tidur ya? Kok nggak ada nafasnya? Coba ayo pak. Masa kalah dengan saya lihat ketemu HP anak-anak pacaran yang ketangkep gitu ya. Masya Allah. Enggak Ustaz, ini untuk tanasuh ngono jarine, saling menasehati. Masya Allah. Lagi sapa Ini akhwat, ya wis mesti ae Mas. Jadi orang yang saling napa niku menasehati niku subuh dibangunkan, Mbak. Ukhti ngono ya. Ini namanya pacaran islami. Jam 3 di WA si akhwat ini. Ukhti, jangan lupa. Waktunya kiamulail. Masya Allah. Begitu tadi bujuni tenan? Iya, Pak. nah <laughs> iya, sing sak omah gak dibangunkan, sing menjelang sana dibangunkan. Pagi diingatkan lagi. Ukti, Masya Allah. Jangan lupa pikir pagi, petang. Dua rakaat duha, Masya Allah. Sudah sarapan, Masya Allah, ini bonusnya ini. <laughs> Ini, ini cari pacaran islami, Mas. Ya. Makanya sekali waktu perlu dibahas di saat aku jatuh cinta. Ah, barangkali bapak-bapak nanti yang kedua jatuh cinta. Saya lanjutkan poin yang keberapa? Kedudukan sholat. Ini masih kedudukan, belum keutamaannya ya. Kedudukan sholat. Ini saking pentingnya sholat Pak. Makanya jangan sekali-kali remehkan. Para ibu ya, pekerjaan rumah itu kalau ditinggal nggak masalah, tinggal bu waktunya sholat. Tinggal. Ya. Makanya ibu-ibu kalau ngerjakan apa satu kerjaan di rumah itu ada manajemen Pak. Harus ada manaj manajemen. Kalau saya kerjakan pekerjaan seperti maaf kali ibu-ibu sore biasanya cuci-cuci piring ya atau ngepel itu kan dengan dalilnya itu satu mesisan ditambahi hadisnya doif nanggung nah. <laughs> nah ini nggak bener Jangan dibiasakan yang demikian ini. Karena kalau dibiasakan itu menjadi karakter dan menjadi terbiasa. Memperbaikinya angel. Itu. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri coba. Ayo siapa di antara kita berkenan dari mulai adan sudah fokus kepada adan. Fokus kepada adan, dengarkan adan. Jawab adan, letakkan semua kegiatan. Ini sudah saya sampaikan pada bulan yang lalu. Banyak di antara kita yang meremehkan masalah ini, Pak. Makanya saya bilang kita yang mengatakan pecinta sunnah, kita yang mengatakan cinta sunnah, kita sendiri yang menghilangkan sunnah. Satu persatu sunnah ini akan hilang, Mbak, karena kita meremehkannya. Satu persatu sunnah ini mati dalam rumah tangga kita kan? karena kita menyepelekannya. Ya, bon ini yang keenam. Yang ketujuh, iya betul ya. Hah? Oh yang keenam. Antum cek gak ngantuk. Enggak sih ngantuk pasti ditulis tujuh. Akhirnya bulan depan terjadi khilafiyah. <laughs> Ya, antara yang satu dengan yang lain ya kan bisa terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. <laughs> nah, yang keenam di antara kedudukan sholat yang sangat agung adalah bahwa As-salat min usul ad-din as-samawi. Salat itu merupakan bagian dasar agama samawi. Bagian dasar dari agama samawi. Artinya apa? Agama-agama yang datang dari Allah yang dibawa para nabi, para nabi, para rasul, semua di sana mengajarkan sholat. Mari kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada yang Mbak Musa Pak? Saya bisa pinjam. Ada Musa, dokter kamu. Ya, kita buka surat 14 ayat 40 Allah menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim salatu wasallam berdoa kepada Allah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ja'alni Wahai Rabbu jadikanlah aku Mukimas solati Orang-orang yang menegakkan solat Wa min durriyati Dan jadikan pula anak-anakku juga Oh jadi orang-orang yang menegakkan solat Ini doa Jadikan aku dan anak-anakku termasuk orang-orang yang menegakkan solat Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah kabulkan doaku. Nah, makanya di sini perlu dilatih tadi dibiasakan. Begitu sudah masuk waktu sholat, fokus kepada ibadah sholat. Fokus kepada ibadah sholat. Ini dalil pertama bahwa para nabi, para rasul juga diajarkan tentang sholat. Ini bagian dari dasar-dasar agama samawi. Yang kedua Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dalam surat 19 Surat Maryam pada ayat 55. Kita lihat Allah menceritakan tentang Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dari mulai ayat 54 sampai 55. Wadkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا Ya ada terjemah? Wah suaranya kan gak nutut nanti. Kita lihat di ayat tersebut dan ceritakanlah hai Muhammad kisah tentang Nabi Ismail di dalam Al-Quran. Dia, Nabi Ismail itu adalah benar-benar seorang yang benar janjinya. Dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Dan Nabi Ismail itu menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan dia Nabi Ismail adalah salah seorang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail mendirikan sholat dan menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat. Kemudian kita lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam di surat 20 ayat 14. Surat 20 Kita lihat ayat 14. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku." Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang torikoh bahwa substansi tujuan inti sholat itu adalah mengingat Allah. Aqimi sholat lidikri Tegakkan sholat untuk mengingatku. Berarti tujuan inti sholat itu adalah apa? Ingat kepada Allah sehingga kalau orang sudah sampai pada tahap ma'rifat. Nah ini mulai. Tidak perlu lagi sholat itu dengan rukuk dan sujud. Cukup dengan apa? Nah, coba sampai bayangkan mas samen rukuk, samen sujud, samen itidal, samen duduk, tapi nggak ingat sama Allah. Sementara sholat itu tujuannya adalah ingat kepada Allah. Kira-kira lebih mulia mana? Orang yang duduk saja tapi ingat kepada Allah sebagai tujuan sholat daripada orang rukuk tanpa ingat kepada Allah. Lebih penting mana? Ayo. Iki nek gak tahu ngaji, pas mesti mantuk-mantuke, Mas. Iki ngaji ini jeruk Makanya saking jeruknya sampai kelelep. Siapa ulama yang memahami begitu itu siapa? Dan hari ini muncul bermunculan pemahaman-pemahaman seperti ini. Muncul, Pak. Jadi sholat itu nggak perlu dengan ruko. Sholat itu nggak perlu dengan sujud. Yang penting apa? Ingat kepada Allah. Kenapa? Tujuan inti sholat itu ingat ayatnya mana? Ini ayatnya. Saiki sampean pikir Mas, sampean rokok tapi eling pentol. Sampean rokok ingin bakso. Sampean rokok eling rujak, tapi ada orang duduk ingat kepada Allah. Nek di toko ayat ini sing lebih sing penting. Lebih utama mana? Loh, ngono loh. Masuk? Masuk Pak Eko. Kacau Pak Ane aku ngeten. Pertanyaannya ada nggak ulama-ulama sunnah yang memahami seperti itu? Nggak ada satupun sahabat sekian ribu sahabat, sekian ratus ribu ulama. Nggak ada yang memahami seperti itu. Nggak ada. Tapi hari ini ada bermunculan seperti itu. Walhiyadibillah. Makanya aneh-aneh Pak. Makanya kalau orang sudah nggak berada di atas sunnah, itu pasti banyak penyimpangan. Sing banter kebablasan bantere, sing kalem kebablasan kalau kalau beragama tanpa berada di atas sunnah ya begini dasarnya. Sing buanter gampang kafir wong ini. Ono kafir, maksiat kafir, nggak ada iman tambah kurang, pokoknya maksiat kafir, begitu ada. Ada begini dan ini tidak benar. Yang kabung kalem banget ya Allah. Semua kafir muslim semua. Semua agama sama. Makanya kalau beragama tidak di atas sunnah, kalau nggak kebanteran, kalem. buah belasan kafir, buah belasan kuwate bodohai. Insyaallah. Sampai ada yang mengatakan Ali Basof nih, setan itu bonus. Hmm. Allah, penyimpangannya nggak karu-karuan. Demi Allah, Pak. Penyimpangannya nggak karu-karuan. Jadi kalau orang tidak memahami manat, mah bahas begini ini Buruk sekali bahas begini. Tapi ini intinya agama itu di situ. Baik ya. Itu Nabi siapa? Nabi Musa. Sekarang kita lihat Maryam. Allah menceritakan tentang Maryam. Ya, di surat Al-Imran ayat 43. يا مريم قنتي لربك واسجدي Allah berfirman, wahai Maryam, taatilah Allah. Ya, taatilah Robmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sama dengan kita di beberapa surat Al-Baqarah warga umar rokin. Ini menunjukkan dalil adanya perintah tentang sholat ruko itu bagian daripada rukun sholat. Dengan sama dengan wasjud, sujudlah kalian. Atau aktar sujud perbanyak sujud. Nah, yang dimaksud perbanyak sujud itu bukan kok diam-diam sujud gitu bukan. Artinya apa? Perbanyak sholat sunnah. Bon, ini tentang Maria. Kemudian tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa. Kita kembali pada surat Maryam. Nah, gak mesisan mang-mang. Ya, kita rekreasi dalam Al-Quran. Ya. Kenapa kok pindah? Oh panas. Membakar corona. Surat 19 ayat berapa Pak? Ayat 31 Allah menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam Waja'alani mubarakan aynama kuntu وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا dan Allah menjadikan aku kata Nabi Isa Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa ulama kumpul membahas ayat ini. Ya diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir ada beberapa ulama berkumpul membahas ayat ini. Bertanya ulama satu dengan yang lain, apa yang dimaksud Allah memberkahi Nabi Isa di mana saja berada? Itu apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah di mana Nabi Isa berada di situ menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, gitu. Di mana Nabi Isa tinggal di situ dia berdakwah. Di mana Nabi Isa tinggal di situ dia menyampaikan nasihat, nasihat sehingga di setiap tempat yang ditempati Nabi eh, Nabi Isa di situ menjadi tempat yang diberi. Kenapa? Karena tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ngajak orang dalam kebaikan. Coba nanti kalau kita apa ziarah ke rumah saudara-saudara kita, pernah terpikir nggak? Setelah aku tinggalkan di sini harus ada ilmu yang tersisa di sini. Sehingga waktu kita pulang dari keluarga kita ada ilmu yang membekas di sana. Apa itu? Silakan. Coba apa yang kita tinggalkan di sana? Sehingga ada bekas setiap kita tinggal di sana ilmu yang disampaikan, nasihat yang disampaikan, amar ma'ruf yang disampaikan di sana. Nah ini kisah tentang Maria. Eh tentang Nabi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah Taala dalam surat Toha ayat 130 ayat 132 132. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan keluarganya mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa narzuk nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat rentetan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah para nabi dan para rasul yang semuanya mendapat syariat salat. Maka ini menjadikan bukti bahwa salat merupakan bagian dasar dari agama samawi. Ini menunjukkan bahwa pentingnya salat. Kemudian yang ke tujuh kedudukan salat sebagai apa? Farqu bainal kufur wal mu'min. Ini. Yang menjadi pembeda orang kafir dengan orang mukmin salatnya. Maka salat jangan sekali-kali diremehkan, salat jangan sekali-kali disepelekan. Ya. Jangan sekali-kali disia-siakan. sholat jangan disia-siakan. Itu yang membedakan mukmin dengan kafir. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Nabi SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian yang kami buat kepada orang-orang kafir antara kami dengan orang kafir adalah as-salah. Pembatas, pembeda itu salat. Faman tarokaha faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka sungguh dia telah kafir. Dan ini ulama khilaf dalam masalah hadis ini. Apabila ada orang muslim meninggalkan sholat, dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, maka dia melakukan kekufuran perbuatan kafir, namun dia belum bisa dikatakan keluar dari Islam kalau masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Sebagian ulama mengatakan tetap kafir keluar dari Islam. Kalau dia tidak melaksanakan sholat dengan sengaja. Sebagaimana dohir hadis ini. Jadi ulama ini berbeda pendapat tentang masalah ini. Nabi yang lebih kuat, yang lebih roci adalah apabila dia masih mengakui itu sebagai kewajiban, maka dia telah melakukan perbuatan kafir tapi tidak sampai keluar dari keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Namun sikap kita bagi seorang muslim bagaimana? Ketika ada orang seperti ini meninggal dunia, maka biar disolati orang-orang yang biasa saja. Jadi orang-orang soleh tidak boleh menyolati ini karena ini dosa besar. Meninggalkan sholat wajib itu dosa besar, bukan sholat eh, bukan dosa biasa. Maka jangan dibiasakan. Yang terakhir, kedudukan sholat bahwa sholat merupakan bagian pondasi dasar agama Islam ini. Bagian dari pondasi dasar agama Islam. Di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar, di dalam Tauhid Al-Muyassar disebutkan, rukun Islam yang lima itu dibagi menjadi dua. Saya ulangi, rukun Islam yang lima itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut arkanu asas. Napa Pak? Arkanu asas. Rukun yang merupakan pondasi. Ini harga NKRI. Nopo harga NKRI Harga mati tidak boleh dioleh-oleh. Harga mati harus dilakukan. Harus dilakukan selama akal sehat harus dilakukan dalam kondisi apapun. Ya kecuali para wanita yang haid atau yang nifas. Bagi laki-laki sakit separah apapun selama akalnya masih sehat wajib melaksanakan dua hal ini. Iya. Apa dua perkara yang merupakan arkanu asas rukun yang merupakan pondasi? Itu terdiri dari dua rukun. Yang pertama dua kalimat syahadat, yang kedua apa? Salat lima waktu. Itu arkanu asas. Yang kedua disebut arkanu tamam. Yang kedua disebut apa? Arkanu tamam rukun yang merupakan penyempurna. Rukun yang merupakan apa? Penyempurna itu terdiri dari tiga perkara. Puasa, zakat, haji itu penyempurna. Sehingga kalau kita tidak mampu nggak berdosa pak di sana. Zakat nggak mampu nggak zakat. Ya nggak zakat. Puasa nggak mampu nggak puasa. Tapi ada kodoknya atau ada apa namanya kafaroh. Ya haji nggak mampu nggak berdosa karena ini penyempurna. Sedangkan dua nggak mungkin nggak mampu kita. Dua kali masa adat dan apa? Salat. Maka ini merupakan pondasi dasar yang tidak boleh diabaikan. Inilah jamaah sekalian tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Ada berapa poin tadi? Berapa? 8 poin. Ini saya tanyakan supaya nggak ada khilafiyah. Sekarang kita masuk pembahasan tentang fadilah, fadha'il as-salat, keutamaan salat sebagaimana judul yang tertulis di dalam materi kajian kita bahwa sholat sebaik-baik amal. Dilihat dari mana bahwa sholat itu sebaik-baik amal? Mari kita lihat. Di antara keutamaan-keutamaan sholat. Itu banyak sekali dianugerahkan oleh Allah kepada kaum muslim. Pertama, min fadoh ilis sholat as-sholat tanha anil faksha'i wal munkar. Sholat yang benar itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sholat yang benar itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat 29 pada ayat 45. Allah tabaraka taala berfirman, "Utslu ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan dirikanlah salat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar dan ketahuilah mengingat Allah di dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ini keutamaan sholat yang pertama yang kedua inilah yang dijadikan dalil sholat itu sebaik-baik amal Ba'da sahadatain. Setelah dua kalimat sahadat Amal terbaik salat. Setelah dua kalimat sahadat Berdasarkan sebuah hadis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qal. Ya. Dia berkata, Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kala Nabi SAW beliau menjawab as-salatu ala waktiha. Salat yang tepat pada waktunya. Itu seutama-utama amal. Amal yang paling dicintai Allah. Salat tepat pada waktunya. Kultu kemudian aku bertanya lagi kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian amal apa lagi yang paling utama? Yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, "Birrul walidain." Berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka jangan sepelekan orang tua, jangan remehkan orang tua, kunjungi orang tuanya, bantu orang tuanya dalam kesulitan, ringankan beban-bebannya, singkirkan gangguan-gangguannya, tanggung hutang-hutangnya. Tubirul walidain. Kemudian yang ketiga apa amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kala Nabi, thumma al jihad fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keutamaan yang ketiga <clears throat> bahwa salat itu bisa membersihkan, mencuci kesalahan-kesalahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, "Masalu salawatil khams kama tari nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum." Yaqtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Ya, perumpamaan sholat lima waktu Perumpamaan sholat lima waktu Itu seperti sungai yang mengalir Dan penuh Air yang di depan rumah Pintu salah seorang di antara kalian Jadi sholat itu Sholat lima waktu itu barat apa? Sungai yang mengalir yang airnya penuh dan mengalir di depan pintu-pintu rumah kaum muslimin. Kemudian orang yang punya rumah tersebut yaktasilu minu kulla yaumin khamsa marat. Orang yang punya rumah tersebut mandi di sungai tersebut dalam sehari lima kali. Bagaimana ada kotoran masuk di dalam dirinya? Ini artinya apa? Bahwa sholat bisa mencuci apa? Dosa-dosa. Yang keempat, bahwa sholat bisa menghapus bisa menghapus dosa-dosa kecil. Sholat bisa menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. As-salawatul khams. Sholat lima waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Hari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Dan bulan Ramadan menuju bulan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna idajtanabal kabair. Jadi sholat lima waktu dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan bisa menghapus berbagai kesalahan ya yang terjadi di antara semuanya itu jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Makanya Ibu Bapak harus punya kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair itu kitab yang menjelaskan tentang macam-macam dosa-dosa besar. Ya, sudah punya kitabnya belum? Dalam? Belum. Sudah. Sudah belum? <laughs> Nah, yang bagi yang belum bisa beli. Beli ya. Beli baksonya ditunda. Nanti lho Pak. Cara nih sampai nunda-nunda jajannya dikurangi. Ya. Kemudian yang kelima Min fadilatis salat, min fadailis salat di antara keutamaan salat bahwa as-salatu nur. Salat akan menjadi cahaya bagi para pelakunya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Hadis dilihatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan juga Imam At-Tirmidzi. Ya, bahwa salat itu merupakan apa? Sholat merupakan cahaya. Lalu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bashiril masyaina fidzulami ilal masajid. Masya Allah. Berilah kabar gembira. Nih, Masya Allah. Berilah kabar gembira. Al-masyain orang-orang yang berjalan kaki fidzulami ilal masajid ke masjid-masjid di kegelapan malam baik isak maupun sholat subuh beri kabar gembira pada mereka makanya bapak-bapak ibu-ibu sehingga kolam besar berjalan ke masjid terasa lezat itu di sini makanya waktu berjalan tuh bayangin hadis gitu loh Antum pernah baca kisahnya Syekh Utsaimin? Beliau pernah datang ke masjid niku nyeker, Pak. Nopo nyeker niku nopo? Enggak pakai alas kaki. Ketika di masjid ditanya sama murid pun, "Ya Syekh, kenapa Anda kok berjalan uh, ke masjid kok pak nggak pakai sandal? Kenapa?" Beliau berdiri menoleh jalan yang tadi beliau lewati. Apa katanya? Aku berharap Telapak-telapak kakiku nanti menjadi saksi bagiku di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini loh ulama itu Pak. Kalau kita waktu ke masjid bayangin hadis seperti ini, itu terasa nikmat. Belum masuk masjid sudah terasa nikmat Pak. Coba waktu kita pergi ke masjid, kita bayangkan satu langkah, satu langkah pertama Pak, mengangkat satu derajat, satu langkah berikutnya satu dosa diangkat atau sebaliknya dosa pertama diangkat, dosa eh, yang kedua mengangkat derajat. Ketika kita berjalan bayangin hadis ini dan mengharap dosa-dosa itu diangkat melalui langkah-langkah kaki dan derajat-derajat itu ditingkatkan melalui langkah kaki itu nikmat sekali pergi ke masjid itu. Panas itu nggak terasa sudah, dingin nggak terasa sudah, sunyi nggak terasa sudah, dikalahkan karena kebutuhan. Betapa nikmatnya kita menjalani ibadah ini. Karena ada harapan-harapan yang besar. Mungkin ini kenapa sholat kita hambar. Kenapa sholat kita anyep. Kenapa sholat kita tidak lezat. Karena mungkin kita tidak ada harapan-harapan di waktu melakukan ibadah ini. Coba waktu kita bayangkan ngerjain itu. Sama dengan ketika bekerja. Ketika bapak bekerja, melihat macetnya sudah stres. Nanti pulangnya capek, ul-ulan lagi, macet lagi. Belum lagi kadang-kadang panasnya luar biasa. Kadang-kadang hujan. Kalau yang Anda lihat problem ini berat bekerja nih Pak. Tapi ketika Anda mendengar hadis, setiap nafkah yang engkau berikan kepada istrimu, kalau dalam hadis itu kan yang kamu suapkan ke istrimu, itu akan menjadi sodakoh bagi kalian. Makna kamu suapkan itu dengan dua pengertian. Pengertian pertama memberikan naf, nafkah untuk belanja keluarga. Pengertian kedua memang disuapi beneran. Gitu. Dan ini jarang kita lakukan nyuapi istri kecuali istri sakit tipes. Ya. Loh ya apa tidak pak? Ayo kak ngaku. Ya, coba ibu-ibu nanti pulang dites suaminya. Pas makan, ya suapin ya. Apa jawab anda? Apakah mulut istri anda seindah waktu pengantin baru? begitu menganga elek eh, ababmu ayo dipraktekkan saya belajar pak begini di rumah saya belajar pas kumpul kita biasakan kumpul sama anak, -anak makan satu piring berempat itu sama anak, anak kecil saya sama istri belajar masya allah nikmatnya luar biasa kadang-kadang mbak suap suapin ayo adik nyuapin abi abi nyuapin umi itu mainan kita di rumah Terasa beda. Makanya Nabi SAW pun menghidupkan keluarganya, apa? Memperbarui rumah tangganya dengan cara seperti itu. Kadang-kadang berangkat dari masjid, pulang dari masjid sama Aisyah, ngapain? Ngapain? Kejar-kejaran, balapan. Ayo tapi aku lebih duluan. Nah gitu nanti pulang dari sini balapan sama istrinya. Ya. Kejar-kejaran, ya itu. Itu menikmati banget. Makanya ketika teman-teman ngerajai saya, Ustaz, kan pas bareng-bareng ngaji bareng itu kan pasukannya ikut semua diuntel untelan Ini sudah waktunya roda empat Ustaz. Loh, jadi kan nggak lihat ini sudah roda empat, cuma belum saya gabungkan. Sudah roda empat ini cuma masih bisa. Jadi anak-anak menikmati balapan itu kalau pulang nih, ayo kejar-kejaran sama Umi. Wah, kan saling ngalang-ngalang. Ayo bi, oh, terus menang. Makanya eman kata dadana situ nih. Kesel balapan. Ini dalil lu nggak di duit. Dinikmati aja. Dan kita tidak merasa tersiksa dengan tidak punya mobil itu. Wallah tidak merasa tersiksa. Kan? Kalau kepingin pergi jauh ada Grab, ya. Dan itu tiap hari ganti mobil pak saya. Gak pakai nyetir sudah, masya Allah. Begitu sopir datang langsung apa? Oke bos, bos saya. Pintu dibukakan, koper diangkat, bayangin coba. Kalau sampean punya sopir sendiri, sampean nyopir sendiri gimana? Angkat-angkat sendiri, menderita jenengan. Jual mobilnya biar sama-sama nggak punya mobil. Nikmat demi demi kagak tersiksa kami. Dan kemana saja bisa. Kita tinggal nyetel aja kesepakatan jadwalnya hari apa. Kemana pacit, pacitan berangkat bareng-bareng sama keluarga. Ya, sewa mobil. Nah, sewa. tadi ganti menang mas. Kita pesen ke sopir, Pak, aramanya ini, ini Pak alamatnya. Pak, nanti saya tidur ya. mau ngantuk. Oke, mau ngunu. Jadi saya sejalan-jalan itu lengger pak. Sampai sini nyoper dewe. Gak sana sama mencici. Coba enak mana yang punya mobil dengan yang gak punya mobil. Enak mana? Enak mana? Ayo titol, titol. Wah, kuyon pak. Niki hiburan bagi teman-teman yang menderita ini. Gak usah makso, gak usah makso, gak usah ngeridit kalau nggak mau jangan. Jangan diisi rumah itu dengan riba. Dan jangan bangga dengan riba. Itu gara-gara macet itu gara-gara riba. Coba ditutup riba. Gak macet pisan. Betul apa enggak? Ngilangi kemacetan itu gampang. Tutup riba. Terus gak macet. Soalnya kalau sih ngutang. Itu kan mobil riba semua itu. Sayangnya gak ditulis sih. Utang-utangan gak ditulis sih ngono Tulisannya Jatim Pak utang-utangan. Wis wis wis wis. Nek bahas panas panasnya. Iya, kasihan ya Allah. Riba itu berat loh, Pak. Berat riba itu. Masya Allah. Pun ya. Yang keberapa tadi, Pak? Nah, jadi sholat itu merupakan apa? Kata Nabi, berikan kabar gembira berita gembira kepada orang-orang yang setiap malam berjalan ke masjid-masjid di kegolongan malam itu. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tammi yaumal kiamah. Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Makanya Imam Ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis yang tadi yang awal as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya maka Nabi SAW mengatakan, Imam Ibnu Rajab mengatakan, yang dikatakan sholat itu nur, beliau mengatakan, nurun fi wajihi. Sholat itu akan menjadi cahaya di wajahnya. Masya Allah. Wa nurun fi qalbi. Dan sholat akan menjadi cahaya di hatinya. Hatinya terasa lapang, hatinya terasa sejuk. Nur itu cahaya. Yang ketiga, wa nurun fi qabrihi. Dan salat itu akan menjadi cahaya di dalam kuburnya nanti. Ini Masya Allah. Yang kelima. Apa? Iya habis ini kan. Tadi. Nah, oh sing ngajari kok diburui. Baik keliru kan? <laughs> Baik, yang keenam dengan sholat dengan sholat irfa'ud darajat. Allah akan tinggikan derajat kita. Ditinggikan derajat kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Fa innaka la tasjudu Ya, sesungguhnya engkau tidak bersujud sekali saja kepada Allah. Tidaklah engkau bersujud sekali saja kepada Allah illa rafa'akallahu biha darajatan wa anka biha khati'atan. Kecuali dengan sujud tersebut Allah akan mengangkatmu satu derajat sekaligus menghapuskan satu kesalahan darimu. Masya Allah satu kali sujud memiliki dua keistimewaan. Diangkat satu derajat, dihapus suatu dosa. Coba waktu sujud ingat hadis ini dan mengharap akan dua hal ini. Nikmatnya sujud kita rasakan, Pak. Demi Allah, terasa, Pak. Mungkin ini kita yang hamba. Kenapa sholat kok hambar? Makanya cobalah kita belajar konsentrasi, belajar memikirkan makna kandungan yang dibaca itu. Ya, belajar memikirkan kandungan yang dibaca dan mengharap kebutuhan waktu sholat itu nikmat sekali, nikmat sekali. Baik, yang ketujuh bahwa sholat merupakan salah satu amal yang bisa menjadi sebab masuk surga sekaligus menjadi sahabat Nabi di dalam surga. Masya Allah. Orang yang ingin bersahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, berkumpul bersama beliau, ditempatkan di tempat terdekat dengan Nabi, maka jaga sholatnya, perbanyak sholat-sholat sunnahnya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Robi'ah bin Ka'ab Ya, di mana sahabat Robi'ah pernah bercerita, aku pernah bermalam di rumah Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Tujuannya aku ingin melayani malam itu kepada Nabi. Aku bawakan air wudhu, aku siapkan keperluan-keperluan beliau untuk sholat malam. Itu yang aku inginkan ketika aku bermalam di rumah Rasulullah SAW. Nah setelah selesai, Nabi melihat kebaikan sahabatnya ini. Nabi melihat kebaikan sahabatnya ini. Maka Nabi pun mengatakan, Zalni ya Robi'ah. Hai Robi'ah, mintalah kamu kepadaku. Minta sesuatu. Kamu sudah berbuat baik kepadaku. Kamu melayaniku, mengambilkan air wudhu untukku, menyiapkan sholatku. Maka sekarang ganti aku yang berbuat baik kepadamu. Mintalah sesuatu kepadaku. Apa kata Robi'ah? Ini murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, hanya ingin satu hal yang aku inginkan. Apa itu? Aku ingin tetap menamanimu di surga. Aku ingin menjadi sahabatmu di surga. Aku nggak ingin berpisah denganmu. Aku ingin selalu kumpul bersamamu. Maka Nabi mengatakan, huwadaka awa ghaira dhalik, awa ghaira dhalik. Minta yang lain. Minta yang lebih penting mungkin. Minta yang lebih besar mungkin. Coba minta yang lain. Ketika Robi'ah ditawarkan untuk minta yang lain selain itu, Robi'ah mengatakan, "Huwadaka ya Rasulullah, hajatan li Itu saja yang saya butuhkan. Saya nggak butuh yang lain. Masya Allah. Saya nggak butuh yang lain. Padahal perlu kita ingat, Robi'ah ini pak nggak punya tempat tinggal. Dia termasuk ahlu sufa. Ahlu sufa itu rumahnya di mana pak? Tinggalnya di mana? di emperannya Masjid Nabawi. Dulu waktu saya masih umroh, insya Allah tempat itu masih ada. Agak tinggi di belakang imam, dekat uh, di belakang makam Rasulullah SAW. Itu ada tempatnya. Itu dulu ada para masai duduk. Saya diberitahu oleh Ikhwan, itu tempatnya Al-Sufah dulu. Masya Allah. Ditempati para masai duduk sholat di sana. Ya, bayangin itu sudah bayangin hadis-hadis itu kok. Ketika bayangin itu Al-Sufa bayangin di situ ada Abdullah bin Maktum, ada Bilal, ada siapa namanya? Abu Hurairah di sana. Ya. Orang-orang yang Al-Sufa termasuk di antara sahabat robi'an. Ini tempat duduknya mereka di sini ini, masya Allah. Orang-orang yang dijamin surga namanya disebutkan oleh Nabi mereka Al-Sufa. Gak punya tempat tinggal. Padahal nggak punya tempat tinggal yang dipikir teman dengan surga di, di, di Nabi. Menemani Nabi di surga. Nggak kepingin bangun rumah. Nggak punya tempat tinggal. Dia katakan, Wadaka ya Rasulullah hajatan di. Aku tidak butuh yang lain ya Apa yang aku butuhkan? Kecuali bertemu denganmu. Kecuali tetap menjadi sahabatmu di surga Maka Nabi berpesan kepada sahabat Robi'ah. Fa'a ini ala nafsik kalau begitu, bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu. Bantu aku agar kamu terpenuhi keinginanmu. Apa itu? Bikatrotis sujud dengan memperbanyak sujud. Artinya apa ini? Memperbanyak sholat sunnah. Bukan diam diam diam sujud, diam diam sujud. Loh kenapa mas? Ini hadisnya mas. Kita disuruh memperbanyak sujud. Sujud di dalam Islam sudah diatur di dalam mekanismenya. Ada sholat sujudnya sholat. Ada sujud namanya sujud apa? Syukur. Nah sujud syukur niki anu Pak ya. Uh, ada seorang profesor dulu kalau waktu kami mulai zaman tafsir masih bujang mbak dan di Sidoarjo belum kajian sunnah belum ada. Ya, kami bergabung dengan seorang profesor ahli tafsir, mula sama di sana. Beliau mengatakan, saya setiap habis sholat fardu jamaah saya sujud syukur. Karena saya pandang sholat fardu ini merupakan apa? Amal yang utama. Kalau ini untuk dirinya, tidak masalah. Itu tuh. Tapi kalau disiarkan dan orang nanti berharap mengikuti, ini nggak benar. Kenapa? Karena amal-amal utama dalam Islam ini banyak seperti ngaji begini. Ini amal utama apa enggak? Hah? Gimana kalau setelah ini sujud? Alhamdulillah. Setelah selat ikut mengaji. Bisa nafas itu nikmat yang besar apa enggak? Setiap nafas Anda sujud. Bisa nafas, Alhamdulillah sujud. Nafas lagi, sujud lagi. Karena tengah ngatek ya. Bisa makan nikmat atau bukan? Hah? Ada syariat sujud? Habis makan, dua sor habis di Nggak ada. Maka yang dimaksud mensyukuri nikmat ini adalah nikmat ghairu adat. Nikmat yang bukan nikmat-nikmat yang sudah bi biasa setiap hari. Bisa tidur. Nikmat apa bukan? Nikmat tidur apa? Hmm? Ah, nikmat besar apa bukan? Besar Pak ini. Tapi tidak ada pernah sahabat ulama melakukan sujud setelah bangun tidur. Nggak ada. Jelas ya? Jadi yang dimaksud nikmat di sini nikmat ghairu ada Satu misal ibu-ibu tiba-tiba sepulang pengajian dibikin kejutan sama suaminya. Dijak belok ke toko emas. Masya Allah. Ditanya, lapo mas habis, habis ini kamu lihat sepuasmu. Dengan catatan jangan ada yang minta. Ini penyiksaan mas wis aku punya rezeki. Biasanya sampean kok nggak ngomong-ngomong, aku bikin kejutan buat kamu kok. Masya Allah mas, syukron, barakallahu wa barokah alaika. Wa jama'a bainakum. <laughs> gitu mantan bu. <laughs> Allah, itu namanya nikmat ghairu ada diberikan kalung cincin terus disuruh milih kita dibayar sama suami ini nikmat ghairu ada atau tiba-tiba ada seorang ikhwan dermawan mengajak Anda dan istri Anda didaftarkan umroh. Ini gairu ada. Tapi ini ki haram. Ini ya haram sendiri duit kan Ya harus dimaklumi. Ya. Itu gairu ada. Ya, atau kita punya tanggungan 2 juta per tahun-tahun nggak bisa dan teman kita bertahan tidak menagih kita. Lalu tiba-tiba ada orang beritahu langsung ditutup. Ini nikmat gairu, ada syukur. Nah, sujud syukur hari itu. Jadi sujud syukur itu disyariatkan ketika kita menerima nikmat-nikmat gairu ada. Jelas ya? Kemudian ada sujud tilawah. Ada sujud syahwi. Nah itu sujud-sujud yang sudah disyariatkan. Adapun hadis ini, aktirus bikathrati sujud, memperbanyak sujud, itu artinya memperbanyak sholat sunnah. Kemudian yang terakhir bahwa dengan sholat akan disediakan jamuan di surga setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat. Itu di surga disiapkan jamuan. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriatkan oleh Imam Bukhari Muslim man ghada ilal masjid au roha barang siapa yang berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada au roha maka Allah akan menyediakan bagi orang tersebut jamuan di surga setiap kali datang pada pagi atau sore hari. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa sholat itu memiliki apa? Satu keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh amal-amal yang lain. Oleh karena itu ayol ikhwah selalu kita memohon kepada Allah pertolongan. Ya, selalu memohon pertolongan kepada Allah, taufik dari Allah taala agar kita, keluarga kita, dan anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita kekuatan lahir batin untuk bisa mengamalkan ibadah yang sangat mulia, menjaganya dengan penjagaan yang sangat amat serius dan sangat kita berharap jika Allah mencabut nyawa kita, jika Allah mewafatkan kita, kita berharap kepada Allah Taala Semoga Allah memanfaatkan kita di tempat-tempat tersebut. Di amal-amal tersebut. Sebagaimana ikhwan-ikhwan kita yang lain. Sholat di atas sujudnya. Meninggal di atas sajadahnya. Ya. Meninggal ketika dia bersujud. Di posisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah kenikmatan kematian semacam ini. Maka kita mengharap kepada Allah akan kemurahannya akan rahmatnya, akan kedermawanannya. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat derajat-derajat kita di derajat orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Saya kira sudah cukup. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan bertanya. Ya, nanti jadi bid'ah. Mengada-ada pertanyaan. Kurang lebih mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan semoga waktu yang masih tersisa menjadi umur yang diberkahi oleh Allah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Jangan lupa baju renangnya. 操，怎么的？还啥烦。